العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا Bersyukur kita kepada Allah Kita memuja dan memujinya Atas kasih sayang yang tidak pernah berhenti Yang ia berikan kepada kita dalam kehidupan ini Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Allah arhamu ibadi min hadhihi waladiha Sesungguhnya Allah lebih mencintai hamba-hambanya daripada cinta wanita ini kepada anaknya. Apabila kita mencari cinta paling suci, cinta paling tulus, cinta paling tidak pernah berharap balas di permukaan bumi, niscaya kita tidak akan pernah menemui cinta setulus, seikhlas, sesuci, semurni cinta seorang ibu kepada anaknya. Namun cinta Allah kepada kita jauh lebih besar daripada cinta ibu kita kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi Wa ala alihi sallam Junjungan kita Suri tauladan kita Satu-satunya manusia Yang seluruh perintahnya wajib kita Imani Kita lakukan Yang wajib-wajibnya dan yang sunat-sunat sesuai dengan batas kemampuan kita dan wajib kita hindari larangan-larangannya tidak boleh kita bantah kata-katanya dan satu-satunya manusia yang kita harus ta'asub kepadanya satu-satunya manusia yang harus kita taklim kepadanya mengamalkan firman Allah Taala wa ma atakum rasul وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ dan Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Dan apapun yang dia larang dari kalian, maka jauhilah, tinggalkan, berhentilah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi malam kita sampaikan Pagi ini kita akan berbicara tentang dunia. Karena kita hidup di dunia. Dan Allah tabaraka wa taala telah mewanti-wanti kita tentang dunia dengan mengatakan fala tahurrannakumul hayatud dunia. Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian. Oleh karena itu Sepatutnya seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah benar-benar mentadabbur Al-Qur'an dan melihat kandungannya dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari maknanya dalam segala hal terkhusus juga dengan apa yang akan kita bicarakan di pagi yang berbahagia ini yaitu tentang dunia Manakala kita melihat dan mencoba untuk melihat di dalam Al-Quran al tentang dunia, maka kita takjub. Karena tidak kita tidak kita temukan satupun Al-Quran memuji dunia. Tidak kita temukan satu saja ayat di dalam Al-Quran memuji-muji dunia. Allah lebih pandai menilai daripada kita. Dan jangan pernah ketika Allah menilai sesuatu dan ternyata penilaian Allah itu berbeda dengan penilaian kita, kita ragukan penilaian Allah karena terlalu percayanya kita dengan penilaian kita. Tidak ada yang lebih mengerti, lebih berilmu lebih berhutang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang sama pun terjadi. Tidak ada satu hadis pun dari Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam memuji-muji dunia. Mari kita ambil beberapa ayat di dalam Al-Quran dan kita ambil beberapa hadis dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya saya buktikan kepada kaum muslimin dan muslimat apa yang saya katakan guys Di dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah bercerita tentang dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه وما الحياة dunia إلا متاع الغرور Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan, senda gurau dan perhiasan. Pujian ini atau tidak? Mari kita lihat, pujian ini atau tidak? Tidak puji. Watafakur tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Dunia itu hanyalah saling bermewah-mewahan di antara kalian. Saling berpacu banyak di antara kalian soal harta dan soal anak dan keturunan. Dan dunia itu permisalannya bagaikan sebuah hujan yang ketika turun membuat orang kafir takjub akan tumbuh-tumbuhannya Takjubnya adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Namun kemudian tumbuhan itu menjadi layu. Dia pun menguning. Mau mati. Setelah itu hancur dan binasa. Itulah dunia. Tumbuh sekejap, kemudian mati dan binasa. Sementara di akhirat akan ada adab yang pedih dan juga ada ampunan dari Allah dan ridhonya. Mana yang kalian cari? Wamal hayat dunia illa mata'ul Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan sebuah kenikmatan yang sering menipu. Nampak di dalam ayat bahwa Allah tidak memuji apa? Dunia. Mari kita lihat surat Al-Kahfi. Allah berfirman di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia Harta dan anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba. Sementara yang lain daripada amal saleh jauh lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya wa khairun amala jauh lebih baik untuk dicita-citakan. Yang mana pujian, yang mana yang tidak pujian. Sujud adalah adalah taujiahnya adalah amal amal saleh. Bukan harta dan keturunan. Tidak dipuji oleh Allah. Yang puji oleh Allah adalah yang khairun inda rabbik lebih baik di sisi Rabbmu thawaban wa khairun amala lebih baik untuk dijadikan sebuah cita-cita dan angan-angan dan amal saleh. Kembali dunia di sini tidak dipuji oleh Allah. Mari lihat surat Al-Qasas. ayat 79 dan 80. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam perhiasannya. Maksudnya adalah Korun membuat parade, membuat pawai, membuat iring-iringan pamer kekayaan. Korun ya, Korun namanya sudah cukup untuk mengenal siapa dia. Soal harta. Dan bayangkan manusia super kaya itu, manusia super miliarder itu sedang pamer kekayaan. Apa gerangan yang akan terjadi? Berapa meriah dan indahnya pameran itu. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qaruna Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, duhai andai kita memiliki seperti yang diberikan kepada korun, Sesungguhnya dia telah memiliki jatah yang sangat hebat. Dalam bahasa kita, nasibnya sangat mujur. Berandai-andai, namun direndahkan oleh Allah. Kamu hanya ingin kehidupan dunia. Wa qala alladziina utul namun berkata orang-orang yang diberikan ilmu Mengerti memandang apa itu dunia Dan bagaimana akhirat Diberikan ilmu oleh Allah Celaka kalian Pahala yang disiapkan oleh Allah Jauh lebih baik Liman amana wa amila salihah Untuk kalian yang mau beriman Dan mau beramal saleh wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mendapatkan sifat seperti ini kecuali orang yang beribadah dan sabar di atas ibadahnya. Kembali dalam ayat ini kita melihat ada dipuji oleh Allah dunia, ada dipuji oleh Allah harta korun yang sangat menggunung. Tidak. Yang dipuji oleh Allah adalah ilmu. Yang dipuji oleh Allah orang-orang yang mengatakan pahala di sisi Allah lebih baik daripada harta si Qarun itu. Dalam ayat yang lain yang semua kita mungkin hafal, bal tu'thirunal hayata dunya. Namun kalian lebih banyak mengedepankan kehidupan dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Dalam ayat yang kita semua mungkin hafal, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik untukmu daripada dunia ini. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang sangat banyak tidak pernah memuji dunia. Apabila kita masuk di hadis Nabi, kita pun tercengang melihat dan membaca bagaimana Nabi menilai dunia. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah ila illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yamin." Falyanzur bima tarjih Tidaklah perbandingan antara dunia dan akhirat Melainkan Salah seorang di antara kalian memasukkan satu jarinya ke dalam laut Maka dia lihat apa yang dia bisa bawa dengan satu jarinya itu Pergi kita ke laut Di pinggir pantai laut yang tanpa batas yang kita lihat itu Celupkan satu jemari kita ke air laut angkat. Lihat berapa air yang bisa kita bawa. Itulah dunia, sisanya akhirat. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW suatu saat bersama para sahabatnya melihat seekor bangkai kambing. Lalu Rasulullah memegang telinganya dan berkata, Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga satu dirham. Kata para sahabat, apa untungnya untuk kami bangkai kambing ini sehingga harus kami beli dengan satu dirham? Bangkai kambing. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan tarbiyah imaniyahnya dengan mengatakan, "Lad dunya inda Allah ahwanu min hada indahu." Sungguh dunia di sisi Allah lebih hina daripada hinanya bangkai kambing ini di sisi kalian. Cermati dengan baik bagaimana kita memandang remehnya bangkai kambing. Di sisi Allah dunia lebih remeh daripada kita memandang remehnya bangkai kambing kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi oleh Imam Mundi di dalam kitab Tarjib wa Tarhib dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau berkata, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat ad-dunya 'inda Allah tusawi janaha ba'udatin, ma saqal kafir minha syurbata ma'in." Seandainya di sisi Allah dunia ini sama harganya dengan sebuah sayap nyamuk. Seandainya dunia ini di sisi Allah sama senilai dengan harga sayap nyamuk. Letakkan dunia beserta seluruh kenikmatannya di satu neraca timbangan dan letakkan sayap nyamuk di neraca timbangan berikutnya setara di sisi Allah. Kalau itu harga dunia di sisi Allah, masa terkafirun hasyur batama. Niscaya Allah tidak mau memberi, memberikan minuman sedikit pun kepada orang kafir. Ayat dan hadis ini harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, kita akan campakkan harta ini dan kita tidak mau pegang harta sedikit pun dan kita menolak fitrah kita. Padahal fitrah kita telah diberikan oleh Allah kecintaan kepada dunia. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah berfirman zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir muqattah min dhahabi wal fiddah wal musawwamah wal an'am wal Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah diberikan kepada manusia kecintaan syahwat. Kepada apa? Kepada nisa, kepada perempuan. Kitab laki-laki kepada perempuan. Artinya perempuan juga kepada laki-laki lawan jenis. Telah diberikan kecintaan kepada lawan jenis wal banin. Kecintaan untuk punya anak. Wal qanatil muqaddar, kecintaan untuk punya harta yang melimpah dua. Fitrah manusia, nggak bisa dielakkan. Harta yang melimpah ruah ini minat zahabi wal fitrah. Boleh jadi dia adalah emas dan perak. Dan apapun yang menggantikan posisi emas dan perak. Dulu orang berjual beli pakai emas dan perak, harga barang pakai emas dan perak. Sekarang emas dan perak itu telah dicampakkan dalam transaksi perniagaan. Kemudian digantikan dengan penggantinya apa? Hah? Uang. Boleh jadi dia adalah rupiah yang kita kenal di negeri kita, di negeri orang ada ringgit, ada dolar, ada rial, ada dinar, ada dirham, ada pound sterling, ada euro. Semuanya berfungsi fungsi emas dan perak. Harga barang sekaligus alat barter. Berarti kecintaan kepada emas dan perak dan kecintaan kepada rupiah, rial, dolar, dan ringgit. Sama. Ada kecintaan di dalam hati ini kepada benda-benda itu. Minat dahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Ada juga kecintaan kepada kuda-kuda tunggangan pilihan. Kendaraan mewah. Karena kendaraan di zaman itu ada tiga. Keledai, unta, dan kuda. keledai kendaraan paling bawah. Di tengah-tengahnya unta dan di atasnya kuda. Kuda itu kendaraan mewah di zaman itu. Diberikan kecintaan kata Allah kepada kuda-kuda tunggangan. Bukan hanya kuda sembarangan, kuda pilihan. Ada kecintaan. Dan yang menggantikan posisi kuda-kuda ini di zaman kita sekarang, kuda sudah ditinggalkan orang sebagaimana orang meninggalkan emas dan perak. Digantikan dengan tunggangan-tunggangan lain. Kuda juga namanya, namun keluaran Mitsubishi. Mobil memiliki peran yang sama dengan alat ini. Dengan keledai, unta, dan kuda. Apa peranannya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan untuk kalian kuda. Allah ciptakan untuk kalian bagla, unta. Allah ciptakan untuk kalian hamira. Apa hamir? Keledai. Allah sebutkan dari atas. Kuda, unta dan keledai. Litarkabuha untuk kalian tunggangi artinya jadi alat transportasi. Tugas utama kuda, keledai dan unta alat transportasi. Sebagaimana tugas utama mobil-mobil dengan aneka ragamnya, motor-motor dengan aneka ragamnya alat transportasi. Itu tugas utama dia. Setelah itu wazina sekaligus perhiasan untuk kalian. Sambil alat transportasi dia adalah perhiasan. Yang naik keledai tidak sama derajatnya dengan yang naik unta. Yang naik unta lebih rendah daripada lebih lebih rendah daripada yang naik kuda. Di masa itu orang lebih senang melihat seseorang berkuda dibanding seseorang berkeledai. Maka tidak sama naik Daihatsu 83 dengan naik Alphard di zaman kita. Dia sama-sama alat transportasi, namun posisinya berbeda. Ada perhiasan di Alphard yang tidak ada pada Daihatsu 83. Sama. Diberikan kecintaan kepada kendaraan-kendaraan mewah. Minat dhahabi wal fitlah wal khairil musawwamah wal an'am. Peternakan Diberikan kecintaan kepada kalian wahai manusia, suka punya ternak. Walhaf diberikan kepada kalian kecintaan suka punya kebun pertanian. Setelah itu Allah katakan dzalika mataul hayati dunia. Semua yang disebutkan tadi hanyalah kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ketahuilah di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Apa itu? Surga. Kembali dalam ayat ini, mana yang diangkat oleh Allah? Akhirat, bukan dunia. Namun di dalam ayat ini Allah terangkan sesungguhnya di hati kita sudah ada kecintaan kepada itu. Disinilah letak kestabilan Al-Quran dan hadis di mana setelah Allah memberikan kepada kita kecintaan, Allah tidak ingin kecintaan kita kepada dunia ini menipu kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah selalu tekan, tekan, tekan, tekan hadis. Allah selalu tekan, tekan, tekan dunia ini. Dan di dalam hadis Nabi selalu menekan, menekan, menekan, menekan dunia itu agar dunia itu tidak menjadi sesuatu yang semerbak di hati kita, melupakan kita kepada akhirat. Sehingga terjadi kestabilan yang jelas ada suka dan ada titik kamu tidak ada apa-apa. Walaupun saya suka kamu, kamu gak ada apa-apa. Saya lebih berharap yang lebih mulia di sisi Allah bernama surga. Namun saya suka sama kamu. Saya suka naik mobil mewah ini. Saya suka punya duit. Ada kecintaan. Namun kecintaan itu tidak menguasai hati sehingga lupa sebenarnya kita mau ngapa. Mau apa? Mau kemana? Sedangkan sudah demikian Allah menekan-nekan dunia. Sudah demikian Rasulullah menekan-nekan dunia. Tetap saja cinta di hati kebanyakan manusia terhadap dunia lebih tinggi daripada akhirat. Dan itu Allah ungkapkan dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Bal tukfirunal hayata dunia. Namun kalian kebanyakan kalian lebih banyak mengedepankan kehidupan dunia. Mendahulukan kehidupan dunia. Ketahuilah wahai manusia, salah itu. Salah kalau kalian mendahulukan dunia dibanding akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir lebih baik. Dahulukan akhir karena dia lebih baik. Wa abqa dia lebih kekal. Dahulukan dia karena dia lebih kekal. Lihat keseimbangan yang luar biasa. Allah tidak menafikan kita punya dunia karena ada kecintaan yang Allah nafikan, yang Allah marahkan manakala, manakala kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada akhirat. Sehingga ketika ditawarkan ketika kepada kita dunia yang kita cintai hanya secari kertas Namun secara kertas itu bertuliskan 2 miliar. Cek. Namun cek itu cek haram. Kita tahu cek haram. Hasil daripada sogokan manusia untuk kita. Di sini kita akan melihat apakah kita lebih cinta dunia dibanding akhirat. Yang lebih mencintai dunia mengambil cek itu banyak sayang kalau tidak dimanfaatkan yang lebih mencintai akhirat mengatakan ambil kembali cekmu, aku tidak butuh uang haram. Aku butuh di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih berharga. Ada kecintaan memang kepada cek dua miliar itu. Namun kecintaan kepada akhirat membuat kita memandang dua miliar itu kerdil. Kerdil. Dengan inilah terwujud kestabilan jadi ketika Allah mengkerdilkan dunia di dalam akhir dan Rasulullah mengkerdilkan dunia di dalam hadis-hadisnya, bukan untuk kita campakkan dunia itu begitu saja, tidak. Di zaman Rasul, hiduplah orang-orang kaya. Yang sudah kaya sebelum masuk Islam bahkan. Dan di zaman Rasul hiduplah orang-orang miskin. Saking miskin gak punya rumah, tinggal di masjid. Apakah Rasulullah memuji ini, tidak memuji ini? Atau kedua-duanya mempunyai keutamaan-keutamaan masing-masing? Jawabannya kedua dia memiliki keutamaan masing-masing. Sahabat Nabi yang kaya punya peran dengan kekayaannya dan sahabat Nabi yang miskin punya peran dengan kemiskinannya dan dua-duanya dipuji oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaya dengan kekayaannya berjuang dengan kekayaan yang ada. Membela agama Allah dengan hartanya dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Uthman menginfakkan 600 ekor unta 600 lah. Lengkap dengan sarana perang pelananya, tombaknya, tamengnya, pedangnya. Berapa harga 600 ekor unta ini? Satu ekor unta harganya sekarang 3000 rial di Arab Saudi. Satu rial 3300. Satu ekor unta berarti 9 juta 900 kali 100 dekat angka 7 atau 8 miliar sekali infak Uthman bin Affan. Berjuang dengan hartanya. Membela agama Allah dengan hartanya. Apa yang dikatakan Rasul kepada Uthman? Ma'abarra Uthman wa ta'ala ba'dahnya. Tidak lagi akan mencelakakan Uthman apa saja yang dia lakukan setelah hari ini. Mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah SAW dengan perjuangan yang melalui hartanya. Mana orang yang sekarang berempat sekali berinfak 7 miliar, Pak? Saya ingin lihat. Kalau ada saya mau terima. Saya mau bangun masjid. Ada tiga tempat sekarang membutuhkan pembangunan masjid. Yang satunya 400 juta, yang satunya 600 juta, yang satunya butuh 800 juta. Ini belum lagi 7 miliar ini. Tapi yang menyimpang nggak ada. yang fakir dari kalangan sahabat berjuang dengan kefakirannya. Bagaimana berjuangnya kefakiran? Lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Saya hidup ketika masuk Islam hanya untuk dua poin. Pertama, mengejar Rasul dimanapun berada untuk menghafal kata-kata beliau. Kedua, berharap ada makanan dari Baitul Mal dibagikan Rasul kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah dan saya dapat bahagia daripada makanan itu. Hanya untuk itu hidup Abu Hurairah ketika menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Abu Hurairah hanya tiga tahun masuk Islam, setelah itu Rasul meninggal. Namun dengan kefakirannya, waktu lapangnya, berburu ilmu, berburu hafalan hadis sehingga beliau lebih banyak hafalan hadisnya daripada Abu Bakar dan Umar, daripada Aisyah dan Abdullah bin Umar. Apa yang terjadi? Si fakir memanfaatkan kefakirannya untuk berpacu dengan orang kaya dalam suatu hal yang orang kaya tidak bisa karena mereka kekurangan waktu. Umar berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu masuk Islam itu tahun 7 Hijriah. Kamu menemani Rasul hanya 3 tahun. Kenapa kamu lebih bisa banyak hafalan hadisnya daripada kami? Tahu apa jawaban Abu Hurairah? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya orang miskin. Saya punya waktu luang bersama Nabi SAW. Dan saya selalu menyibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi di saat kalian berdagang di pasar. kaya memanfaatkan kekayaannya untuk menggapai ridho Allah. Dan orang miskin memanfaatkan kemiskinan untuk menggapai ridho Allah. Dan kedua-duanya terpuji. Maka daripada itu, kita ingin mengatakan yang pertama adalah tujuan kita hidup di permukaan bumi ini bukan untuk numpuk harta. Tidak juga untuk menumpuk kekayaan, pangkat dan jabatan. Kalau kita tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi, dibiarkan hidup oleh Allah di permukaan bumi, dibuatkan sarana-sarana untuk hidup yang serba lengkap di permukaan bumi, kita tahu untuk apa kita hidup. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Maka orang yang paling hebat hidup di permukaan bumi bukanlah orang kaya, Orang yang paling hebat hidup di permukaan bumi bukanlah penilaiannya orang yang paling miskin dengan mencampakkan dunia. Orang yang paling hebat hidup di permukaan bumi, orang yang paling pandai beribadah di permukaan bumi. Dan yang paling pandai beribadah di permukaan bumi itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kunna lahu taba'. Semua kita pengikut beliau yang semakin pandai mengikuti beliau, semakin pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Gak peduli dia kaya atau miskin. Yang kaya pandai mengikuti ibadah Rasul, dia lebih mulia daripada si miskin yang tidak pandai mengikuti ibadah Rasul. Dan yang miskin yang paling pandai mengikuti ibadah Rasul lebih mulia daripada orang kaya yang tidak pandai mengikuti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penilaian Allah kepada manusia bukanlah di harta. Bukanlah di kefakiran. Tapi penilaiannya siapa di antara kalian yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika Nabi Muhammad diberikan pilihan jadi nabi raja jadi rasul hamba. Mana posisi yang lebih penting di akhirat? Nabi atau rasul? Hah? Mana yang lebih penting? Nabi atau rasul? Rasul. Maka Nabi Muhammad memilih rasul. Biarlah di dunia hamba, nggak apa-apa. Yang penting di akhirat lebih mulia daripada Nabi. Iya pilihan Rasul kita tersingkat. Mengamalkan firman Allah walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abu. Namun karena kecintaan kita yang mungkin lebih berlebihan kepada dunia, kita mungkin akan lebih memilih raja, nabi. Karena hasrat kecintaan kita kepada dunia mungkin lebih tinggi sehingga mengalahkan keinginan Rasul. Faham yang saya maksud? Bukan kita diberikan pilihan ya. Oleh karena itu kenapa orang sekarang prinsip hidupnya itu. Di dunia hidup kaya raya. Di akhirat masuk surga. Saya hanya mengatakan enak lu aja. Dan ketika cinta dunia ini dipupuk berlebihan, maka setan akan mudah menyeret kita ke dalam kemaksiatan. Karena ketahuilah bahwa dunia ini lebih banyak menipunya dibanding tidak menipunya. Dan ketahuilah korban-korban yang berjatuhan karena tertipu harta lebih banyak dari korban-korban yang berjatuhan karena kemiskinan. Sadarkah kita bahwa musuh-musuh para nabi dan para rasul mayoritas orang yang punya jabatan dan orang yang punya kekayaan. Dan ketahuilah bahwa pengikut para nabi dan para rasul mayoritas orang miskin dan orang-orang lemah. Ini bukan berarti tidak ada pengikut rasul dari orang kaya, ada. Namun apabila dilihat daripada jumlahnya lebih banyak orang miskinnya. Di akhirat kelak Nabi SAW mengatakan sesungguhnya fuqara'u ummati yang fakir daripada umatku di dunia yang masuk surga itu mendahului masuk surga daripada orang kaya dari umatku 500 tahun lamanya. Lebih dahulu orang fakir masuk surga dibanding orang kaya. Karena orang fakir tidak butuh pertanggungjawaban yang banyak di akhirat. Sementara orang kaya dihitung hartanya rupiah per rupiah. Ini rupiah ini dapatkan dari mana? Rupiah ini dibelanjakan kemana? Rupiah ini didapatkan dari mana? Dibelanjakan kemana? Rupiah ini didapatkan dari mana? Dibelanjakan kemana? Perhitungannya panjang. Hisapnya detail di akhirat. Sehingga butuh waktu yang panjang orang kaya untuk dihisap. Orang miskin sudah selesai. Masuk surga. 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Dan itu bukan berarti orang kaya tercela, tidak. Namun ini bagian daripada keutamaan si fakir. Allah memberikan kelebihan kepada si kaya dan ada kelemahan yang ada pada si kaya. Allah memberikan kelebihan kepada si fakir dan ada kelemahan pada si fakir. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada fakir, di akhirat mereka lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Karena perhitungannya simpel. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Telah terjadi di zaman kita orang-orang yang memompa kecintaan kepada dunia Aneh bin ajaibnya, ketika memompa kecintaan kepada dunia itu dilaksanakan di pedium-pedium ini, di mimbar-mimbar ini. Tidakkah seharusnya dai dan mubalik menekan dunia di hati manusia agar mereka tidak terlena oleh, terlena oleh dunia itu? Sebagaimana Allah menekan dunia di dalam Al-Quran, sebagaimana Rasul menekan dunia di dalam hadis. Kalau dipupuk kecintaan kepada dunia di hati kaum muslimin, apa yang bakalan terjadi? Tidak sedikit para dai dan dan dan mubalik mengatakan umat Islam itu harus kaya, umat Islam harus kaya, umat Islam harus kaya. Wahai dai dan mubalik tunjukkan satu ayat di dalam Al-Qur'an dan tunjukkan satu hadis di dalam hadis Nabi yang mulia yang memerintahkan umat Islam harus kaya. Mana nah, datangkan? Saya tantang satu ayat cukup. Saya tantang satu hadis cukup. Tunjukkan perintah dari Allah, hai umat Islam, kalian gak boleh miskin. Hai umat Islam, kalian dilarang miskin. Tunjukkan. Nah. Namun si dai waliyadzubillah kalau dia tekan-tekan dunia dia tinggalkan orang. Namun kalau dia angkat-angkat dunia, orang senang mendengarkannya karena orang lebih cinta dunia dibanding akhirnya atau ada kesalahpahaman dalam pola berpikirnya, salah dalam menuntut ilmu, dan salah dalam memahami nas Al-Quran dan Hadis. Sekali lagi harta dan kefakiran tidaklah semata-mata itu pusat penilaian syariat. Namun penilaian syariat adalah dalam konsep sejauh mana kamu bisa menghambakan dirimu kepada Allah. Si kaya yang menghambakan dirinya kepada Allah lebih daripada si miskin, dia lebih mulia di sisi Allah dibanding si miskin. Si miskin yang menghambakan dirinya kepada Allah lebih daripada orang kaya, dia lebih mulia di sisi Allah dibanding orang kaya. Suatu hari lewat di depan Rasul seorang lelaki. Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini? Kata sahabat yang sekeliling Rasul, orang ini wahai Rasul, orang terpandang. Kalau dia berbicara, orang pada dengar pembicaraannya. Kalau dia mengkhidbah anak orang, jarang ditolak. Baik. Lewat lagi lelaki lain. Rasul bertanya, bagaimana pandangan kalian tentang lelaki ini? Oh, ini orang miskin wahai Rasul. Gak ada apa-apanya di tengah masyarakat kita. Kalau dia ngomong gak ada orang dengar omongannya. Dan kalau dia meminang mungkin gak mau orang terima pinangannya. Melamar gak tertarik orang tua menikahkan anak kepada orang ini. Karena miskin. Rasulullah SAW bersabda, dan Rasulullah tahu wahyu. Datang wahyu kepada beliau dan mengerti. Kata Rasulullah SAW dengarkan. Demi Allah kata Rasul. Orang ini yang kalian sebut miskin tadi. Yang kalau berbicara tidak ada orang yang dengar. Kalau mengkhidbah mungkin orang tidak terima khidbahannya. Ini lebih baik. Dia seorang diri lebih baik daripada yang tadi walaupun sepenuh bumi. Islam tidak pernah memandang soal kemiskinan atau kekekalan. Yang dipandang oleh Islam itu bagaimana seseorang menghambakan dirinya kepada Allah. Semakin hebat kita menghambakan diri kita kepada Allah, semakin hebat posisi kita di akhirat, itu lebih baik. Daripada di dunia kita hidup berlimang harta, dan kemudian sibuk bergelimang harta sehingga terlalu sedikit zikir kita kepada Allah. Maka lebih baik yang pertama. Namun, apabila kita kaya raya, dengan kekayaan itu kita benar-benar berjuang dengan agama untuk dengan harta kita untuk menegakkan agama Allah, berinfak dengan infak yang luar biasa seperti yang dilakukan Utsman bin Affan, dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan yang lain dari kalangan para sahabat yang kaya raya, seperti dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ajma'in mengalahkan orang-orang fakir yang setiap hari melihat harta kita, melihat mobil kita, kita lebih baik daripada si miskin ini. Intinya adalah siapa yang paling baik di akhirat, bukan di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, jangan terlalu dipupuk cinta kita kepada dunia. Fitrah itu sudah cukup. Jangan dipupuk lagi. Sehingga Allah dan Rasulnya tidak pernah memupuknya di dalam Al-Quran dan Hadis. Cukup fitrah itu saja. Fitrah ingin punya dunia. Tekan dia supaya dia tidak melalaikan kita. Sehebat apapun kita khusyuk, berdoa, menangis. Selesai mengusap air mata, ada orang nanya, Pak Ustaz, ada kiriman amplop untuk Pak Ustaz. Pilih salah satu, yang satunya 5 juta, yang satunya 50 juta, pilih yang mana? Nah 50 juta aja ya. Nggak bisa. Selesai nangis-nangis berdoa tetap yang 50 juta lebih tinggi dibandingnya 5 juta itu fitrah. Itu fitrah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai dunia melalaikan kita. kejarlah akhirat, berlombalah untuk menggapai akhirat sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan kepada kita. Soal rezeki Allah yang Ya bersutur rizqa liman yasha wa yakdir. Allah yang melapangkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan dan Allah juga yang menyempitkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan dan semua penuh perhitungan. Di dalam hadis Nabi mengatakan, boleh jadi ada orang yang tidak dikayakan oleh Allah karena Allah tahu kalau Allah kayakan dia, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah, jangan berdoanya selalu minta kaya gitu. Karena boleh jadi kaya untuk kita bukan lebih baik daripada miskin. Minta kepada Allah ya Allah, berikan aku pilihan yang terbaik untuk diri. Pilihkan untuk aku yang terbaik untuk diriku. Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda wa khud bi nasiyati lil birri wa taqwa. Ya Allah, beri arahkan aku untuk apa yang kau ridhoi, untuk apa yang kau cintai. Dan tarik ubun-ubunku untuk segala kebajikan dan ketakwaan. Ini doa seorang muslim. Bukan kekayaan dunia semata. Kebanyakan orang berdoa kepada Allah apalagi sudah haji dan umroh, daftar permintaan. Ya Allah saya mau kebun, ya Allah saya mau rumah, ya Allah saya mau mobil, ya Allah saya mau anak, ya Allah luluskan anak saya, ya Allah sehatkan suami saya, ya Allah daftar permintaan dunia. Mana akhirat? Rasulullah SAW tidak pernah meminta seperti permintaan orang sekarang. Detail dalam permintaan dunia. Rasulullah detail dalam permintaan-permintaan yang mengarahkan kebaikan kepada akhirat. Baca doa-doa Rasul kita akan mengerti. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amal alladhi yuqarribuni ila Ya Allah, aku mohon kepadaku, kepadamu, berikan aku rasa cinta kepadamu Cinta kepada orang-orang yang kau cintai dan cinta kepada amalan yang akan mendekatkan aku kepada cintamu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal hina. Ya Allah berikan aku takwa. Berikan aku hidayah. Berikan aku jiwa yang suci, tidak mau minta-minta kepada orang. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang suci dan halal. Tidak diminta banyak, namun rezeki suci dan dan halal dan amalan yang diterima di sisi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa-doa Rasul. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Allahumma ghnini halalika an haramik. Ya Allah, cukupkan bagiku halalmu supaya aku tidak melakukan yang haram yang kau haramkan. Berikan aku kecukupan dengan halal yang telah kau berikan. Tidak minta banyak. Soal berapa banyaknya biar Allah yang ngatur. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Lebih tahu daripada kita. Saya selalu mengatakan ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat. Kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Dan Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. berbeda dengan keinginan dan kebutuhan. Allah memberikan kepada hambanya apa yang dibutuhkan hambanya. Sementara hamba meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Padahal kadang-kadang bahkan sering yang diinginkan hamba sebenarnya dia tidak butuh. Sebenarnya dia tidak butuh apa yang dia minta itu. Maka, maka jadikan dunia ini sarana beribadah, sarana menghambakan diri kepada Allah. Siapa yang terbaik dari kita hidup di dunia ini yang paling pandai menghambakan dirinya dengan sarana yang ada pada dirinya? Yang punya mobil siapa yang terbaik yang pandai menjadikan mobil itu sarana beribadah? Yang punya jabatan siapa yang terbaik yang pandai menggunakan jabatan itu untuk sarana beribadah? Yang punya anak siapa yang terbaik? Yang pandai menjadikan anak itu sarana beribadah. Yang punya harta siapa yang terbaik? Yang pandai menggunakan hartanya untuk sarana beribadah. Yang punya kefakiran dan kelapangan waktu dengan kefakiran siapa yang terbaik? Yang pandai menggunakan kefakirannya untuk mengejar ibadah. Jadi penilaiannya adalah akhirat dan bukan dunia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat Rahimah wa Apabila kita melihat Rasulullah SAW menilai dunia, dunia itu disimpelkan oleh Rasul. Simpel aja Rasulullah memandang dunia itu. Dan inilah yang harus kita didik hati kita memandang dunia. Dunia itu simpel, gampang dan mudah. Jangan dibuat dunia itu rumit, susah. Sehingga kita takut berhadapan dengan dunia dan terus mengejar dunia karena sudah dibayangkan dunia itu sulit. Dunia itu simpel. Di mata Rasul dunia itu mudah, gampang sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musnad beliau dengan derajat yang hasan Rasulullah SAW bersabda tentang dunia Rasul kita tercinta bersabda Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih wajidan quta yaumih Faka'annama izat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian sehat jasmaninya di pagi hari. Aman dia di tempat dia beraktivitas. Dan ada makanan untuk hari itu. Maka sudah terkumpullah untuknya dunia dengan seluruh kenikmatannya. La ilaha illallah. Ternyata Rasul dengan kita jauh sekali cara pandang tentang dunia. Kita baru memasak dunia ini dapat nikmat kalau sawitnya sudah 500 hektar. Rumahnya sudah 10, ruko 35, mobil 135. Baru cukup dunia. Rasulullah enggak. Simpel dunia itu bagi Rasul. Tiga. Pertama apa? sehat jasmani. Dua, aman kita di tempat kita beraktivitas. Tiga, ada makanan kita untuk hari ini cukup untuk hari ini sampai malam ada makanan untuk kita makan kita istri kita dan anak kita. Udah cukup inilah dunia. Inilah dunia kata Rasul. Rasul membuat simpel, kita membuatnya terlalu sulit. Dan siapa yang benar? Kita atau Rasul? Pasti Rasul yang benar, kita salah. Mari kita lihat. Ternyata nikmat dunia betul kata Rasul. Tiga itulah nikmat dunia. Terkumpul tiga itu, terkumpul nikmat dunia. Salah satu daripada nikmat itu hilang, hilang dunia beserta seluruh kenikmatannya. Pertama, sehat jasmani. Apa artinya harta banyak? Apa artinya pangkat tinggi? Apa artinya rumah gedung? Apa artinya ruko 60 kalau tiap hari sakit gigi? Nikmat gedung, rumah gedung itu Pak. Nikmat jabatan setinggi langit itu Pak. Nikmat ruko 60 pintu itu Pak kalau tiap hari sakit gigi. Itu baru satu yang sakit Pak. Bagaimana kalau 10 sakit semua? Tidak ada arti dunia ini kalau ada yang sakit di tubuh ini. Tidak ada arti dunia ini kalau ada yang sakit. Orang mengejar dunia, mengejar dunia melupakan kesehatannya. La ilaha illallah, tidak tahu dia yang mana yang paling berharga. Untuk mengejar dunia dia mabuk bersama kliennya, untuk mengejar dunia dia berzina supaya kliennya senang. Kemudian sakit. Apa arti harta yang banyak? Tender yang besar itu kalau sudah sakit Baru kemudian berangan-angan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanlah yang halal-halal yang Allah berikan. Cukupkan diri dengan yang halal-halal yang Allah berikan. Sehat kita. Maka kita hidup harus perhatian dengan kesehatan kita. Dan perhatian kepada kesehatan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tibun Nabawi, perhatian kepada tiga poin. Pertama, perhatikan makanan yang kita masukkan ke dalam badan, makanan yang sehat-sehat. Dua, jauhi makanan yang kita masuk ke badan, makanan yang buruk-buruk yang mendatangkan penyakit. Tiga, kalau ada sesuatu yang tidak benar berada pada posisinya di tubuh ini, angkat. Ini kesehatan. Perhatikan makanan yang baik. Banyak orang tidak perhatian kepada makanan yang dia makan. Yang penting saya suka. Tidak cukup sampai saya suka. Tidak cukup sampai saya suka, Pak. Karena yang saya suka itu boleh jadi petaka banyak di dalamnya. Kolesterol tinggi, stroke dan semacamnya berasal dari makanan yang tidak kita perhitungkan apa yang kita masukkan ke dalam badan kita. Karena dia punya makanan yang buruk. Ini faknya ahli kesehatan bukan faknya saya. Yang jelas faknya saya bagian hadis Nabi tadi. Pertama adalah sehat jasmani. Mari kita perhatian kepada kesehatan jasmani kita. Karena itulah kenikmatan dunia yang sebenarnya. Rasulullah itu di usia beliau lebih daripada 50 tahun itu di antara sahabat beliau paling kuat. Ada sebuah batu besar menghadang galian kondak apa yang dilakukan para sahabat nggak pecah-pecah sampai akhirnya mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah mengambil bertakbir lalu kemudian menghantamkan dengan tenaga beliau yang sangat kuat itu keluar sebuah sinar saya melihat kunci-kunci Persia di tangan kaum muslimin menghantam yang kedua dengan tenaga beliau yang sangat kuat. Saya melihat kunci-kunci Romawi di tangan kaum muslimin. Yang ketiga dengan tenaga beliau yang kuat hancur batu besar itu. Saya melihat umatku sampai ke Yaman. Namun yang ingin saya katakan adalah kuatnya Rasul. Ketika para sahabat tidak ada yang bisa tenaganya untuk menghancurkan batu besar itu. Di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada Khalid, Khalid bin Walid, belum masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam setelah perang Khaybar, setelah tahun kelima. Berarti belum ada Khalid bin Walid Islam. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat Nabi pemuda-pemuda Ansar. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berhasil memecahkan batu besar itu. Rasul dengan kekuatannya Sallallahu alaihi wasallam Padahal usia beliau ketika itu sudah lebih daripada 50 tahun. Masih kuat. Di kota Mekah ada seorang ahli musorah, ahli gulat bernama Roklah. Suatu hari menantang Rasul Muhammad, kamu kuat, mari kita gulat. Kata Rasul jangan, enggak usah. Saya menantang kamu, wahai Muhammad. Kamu, kalau bahasa kita sekarang, kamu jantan nggak? Ayo sini, maju. Dibanting oleh Nabi banting. Oh, tadi tadi <laughs> saya tadi belum saya belum siap. Sekarang saya siap. Jangan lagi dibanting lagi oleh Nabi. Tiga kali dibantingkan oleh Nabi. Heran dia melihat Nabi. Nabi pergi. Tenang lalu diam pergi. Rasul itu kuat luar biasa. Tapi kekuatan di kota Mekah tidak ditunjukkan Rasul kepada orang Quraisy. Karena umat masih lemah. Kalau orang lemah tunjuk kekuatan selamat hancur. Ini hikmah di dalam dakwah. Satu, dua, Nabi mengatakan aminan fi sirbi, aman dia di tempat usahanya, di tempat aktivitasnya. Berarti nikmat dunia yang kedua adalah aman. Nikmat keamanan. Oleh karena itu kenapa Islam sangat benci orang-orang yang merusak keamanan? Apa arti harta melimpah ruah? Apa arti makanan melimpah ruah? Kalau setiap saat ada dentuman meriam yang siap mengancam nyawa kita dan pesawat bolak-balik di atas kita siap melemparkan bom-bomnya. Di mana letak harta yang banyak itu? Di mana letak kekuatan yang kesehatan itu? Di mana letak harta banyak itu? Ketika nyawa terancam terus setiap detik dan setiap menit. Apa nikmatnya hidup? Dan di tengah kita ini ada orang-orang tua kita yang kita muliakan. Merasakan susahnya hidup di zaman penjajah yang dipenuhi dengan ketakutan dan merasakan nikmatnya hidup Indonesia aman. Mereka tahu persis apa makna keamanan. Lebih daripada kita yang tidak pernah merasakan dunia penjajahan. Betul kan? Rasul tidak pernah salah dan keliru. Kita yang salah dan keliru. Maka kalau kita merasa aman, Mbak, aman dunia ini, tenang dunia ini, itu nikmat besar. Sadar tidak sadar, keamanan ini di zaman kita semakin menipis. Saking-saking menipisnya, kita buat jeruji besi di pintu rumah kita. Kita buat jeruji besi di jendela rumah kita. Saking kita sudah merasa tidak aman. Kita buat alarm di mobil kita. Kita buat pagar-pagar besar, kunci-kunci besar untuk garasi rumah kita. Semua itu sebuah indikasi dunia sudah mulai tidak aman. Kesalahan umat ketika mereka menjauhi syariat Islam dan Allah hukum mereka dengan ketakutan. Walana kagum. Bishayin, minal kaufi, Hati-hati ketakutan lela ini bahaya lebih dahsyat daripada lapar. Sadar atau tidak sadar kita sudah masuk dalam dunia takut. Tinggal lagi hanya orang-orang yang pandai melatih dirinya untuk tetap merasa aman. Ini pembicaraan panjang. Nah, tapi intinya adalah kalau hati sudah merasa aman, kehidupan sudah aman, rumah sudah aman, tempat usaha sudah aman, tidak ada lagi yang mengganggu, tidak ada premanisme, tidak ada orang-orang kuat yang akan mengkerdilkan kita dan menzolimi kita, itu adalah kenikmatan dunia yang luar biasa. Sehingga tidak ada manfaat harta apapun kalau dunia sudah tidak tidak aman. Tiga, wajidan kutayomi. Ada makanan yang dia makan untuk hari ini. Siap makanan untuk hari ini ada. Sudah cukup. Terkumpullah dunia dengan seluruh kenikmatannya. Kenapa Nabi mengatakan makanan hari ini? Karena besok kamu belum tentu hidup loh. Kalau besok kamu hidup lagi, ada makanan untuk hari ini. Besok kamu hidup lagi, ada makanan untuk hari ini. Gak perlu makanan itu disimpan untuk 30 30 tahun yang akan datang, gak perlu. Nggak perlu harta itu disiapkan untuk tujuh turunan sehingga yang yang miskin turunan yang yang nomor delapan. Nggak perlu. Makanan hari ini cukup. Karena hari esok belum tentu milik kita. Belum kita, itu kita belum tentu kita hidup di hari esok. Kalau ataupun kita hidup di hari esok, Nabi mengatakan ada makanan hari ini. Ada makanan hari ini yang penting. esok biarkan untuk esok. Saya ingin mengatakan, Nabi memandang dunia ini simple. Kita memandang dunia terlalu besar. Kalau kita pandai mensimpelkan dunia di dalam memori kita, di dalam hati kita, sungguh dunia ini gampang, semuanya gampang, gak ada yang rumit. Toh makan kita hanya butuh tiga piring sehari, nggak lebih dari kan, itu. Itu pun bisa diringkas menjadi satu piring di siang hari, pagi dan malam tidak perlu dipiring-piringkan. Cukup buah, Cukup satu buah kurma, tiga buah kurma di pagi hari dan dua buah pisang di malam hari dengan teh segelas teh dan sudah cukup hidup kita seperti ini. Siang makan yang besar dan itu lebih sehat. Karena kita tidak pernah membuat dunia ini simpel. Karena kita sulit hidup di dunia ini. Ketika Nabi membuat dunia ini simpel, hidup dunia ini lapang. Dan kita merasa selalu kaya. Kenapa? Sehat, aman, makanan cukup, udah kaya gitu sudah. Karena yang kaya itu perasaan saudara saudaraku, saudari kaum muslimin dan muslim bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Sebenarnya kalau kita kembali ke pola pikir orang tua, orang tua Minang dulu ada usaha untuk mensimpelkan dunia. Karena orang tua kita dulu yang penting mengatakan hidup di dunia ini nggak usah repot-repot. Yang penting yang penting makan batang buah, lalu bakar ruah, tajiri langsung. Apabila kita cerna perkataan orang tua kita dahulu ini, kayaknya mensimpelkan dunia. Jangan jangan pikir dunia itu terlalu panjang, jangan terlalu panjang angan-angan. Yang penting kalau kamu makan nafsu makan kamu ada, makan kamu batambuh. Dunia kamu tidak membuat kamu tidak bisa tidur, tidur kamu bakar ruah. Dan kamu sehat sehingga KWC lah suah. Simple. Maka orang Minang dulu berlayar kemana-mana, merantau kemana-mana, nggak rumit bagi mereka karena bagi mereka dunia itu simple. Namun materi dunia ini Minang ini saya tambahkan satu. saya akan tambahkan satu. Yang penting lalu bakar makan batang buah. Kasiri, kalau bisa anak tiga puluh. Anak punya peranan dalam kebahagiaan hidup gitu. Saya ingin mengatakan bahwa beginilah simpelnya dunia. Apa artinya kita usaha besar, saking banyaknya harta kita, sulit tidur karena harta itu? Apa artinya harta itu yang membuat kita sulit tidur? Apa artinya? Berdagang, berdagang, duit menumpuk, lupa makan, lupa makan, lupa makan, akhirnya makronis Apa artinya? Salah dan tertipu. Pedagang-pedagang besar yang saking saking fokusnya dia perdagangannya lupa makan terus, lupa terus makannya. Nggak merasa, kata dia, nggak merasa lapar saya Ustaz. <laughs> Karena melihat duit datang terus, duit datang terus, hilang rasa laparnya. Akhirnya makannya jam 6 sore, makannya jam 7 malam, makan siang nggak ada. Ditimpa oleh mah. Eh, aduh, aduh, jam sebentar, aduh. Apa artinya? Duit banyak itu setiap hari mengeluh di, di lambung. Karena lupa makan gara-gara sibuk mencari harta. Maka simpelkan dunia ini. Simpelkan dia. Biarkan Allah yang mengatur berapa yang Allah berikan kepada kita. Hati kita gantungkan di akhirat. Hati kita gantungkan di surga. Hati kita gantungkan di ridho Allah. Dunia ini hanya jembatan. Tergantung berapa yang Allah berikan kepada kita. Harus pakai usaha. Iya, harus pakai usaha. Tapi tidak terikat dengan usaha. Usaha itu tidak akan membuat kita berhenti berpikir Usaha itu tidak akan membuat kita berhenti melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Usaha itu tidak akan membuat hati kita lalai kepada akhirat. Itu yang diinginkan Allah dalam usaha. Tijalun dalam surah An-Nur, Tijalun, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang tidak melalaikan mereka perniagaan juga tidak melalaikan mereka jual beli dari berzikir kepada Allah. Ketika berdagang lisannya di saat selesai pembeli pergi, subhanallah alhamdulillah Astagfirullah. Sambil berdagang bisa berzikir. Apa berdagang nggak bisa berzikir? Kalau sudah berdagang nggak bisa berzikir, siapa bilang? Pedagang-pedagang yang dalam perdagangannya tidak membuat dia lalai berzikir. Ini yang dipuji oleh Allah di dalam perdagangan. Wa iqamis salah, perdagangannya tidak membuat dia lalai mendirikan salat. Ini pembacaan pembicaraan kita malam tadi. Hanya ala salah, hanya ala falah. Pedagang datang, pembeli datang, ingin minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Katakan, afwan sebentar, saya sholat dulu. Nanti kita lanjutkan. Enggak lama-lama 10 menit, 15 menit paling lama saya balik lagi. Oh kalau gitu saya pindah ke toko sebelah. Terserah Anda. Allah telah memanggil saya. Rezeki Allah yang mengatur. Dan ketahuilah, kalau kita terlihat soleh dan benar-benar soleh, konsumen lebih percaya kita dibanding toko sebelah. Percaya. Kesolehan kita mengundang kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen mengundang rezeki yang melimpah ruah. Saya bertemu dengan seorang pedagang kaya dan saudagar kaya dari Kabupaten Kampang. Ketika itu Allah takdirkan perjalanan umroh bareng. Dengan lugunya saya bertanya, pura-pura lugu memang, menunggu lugukan diri. Pak, boleh saya bertanya, apa kunci kesuksesan bisnis Bapak? Yang saya tanya kunci kesuksesan Pak. Dia orang punya showroom mobil motor. Punya toko-toko pecah belah. Punya mebel. Punya kebun sawit yang ratusan hektar Apa kunci kesuksesan bisnis Bapak? Apa jawaban Bapak itu? Jujur. Itu kunci. Gak ada yang lain. Saya selama berbisnis ustadz tidak pernah membuat dua kwitansi. Gak pernah. Ditaruh orang tiga dirigen minyak minyak makan tiga apa tiga tiga drum minyak makan terjual satu saya bayar satu maaf baru terjual satu ini uangnya masih sisa dua silakan lihat di depan masih penuh dua drum lagi masih ada tidak saya tahan-tahan duit orang itu punya orang sisanya yang punya kita datang tukang sabun membawa sekian lusin sabun terjual sekian lusin saya bayar sekian lusin segini baru terjual Sisanya masih ada silahkan hitung. Begini saya, cara, cara saya berbisnis. Dan kejujuran inilah yang membuat saya sukses dalam bisnis ini. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin anak kita punya modal bisnis yang hebat, kunci bisnis yang hebat, tanamkan kejujuran. Dia akan memiliki kunci dunia. Karena sehebat apapun seorang berdagang dia pasti mencari orang jujur tempat dia mengamanahkan uangnya. Betul atau tidak? Yang pegang uang siapa? Manusia-manusia jujur atau bukan? Dan itu punya posisi penting dalam perniagaan manusia-manusia jujur. Intinya adalah jangan kita berat-beratkan dunia ini sehingga terlalu berat kita untuk mengejar-ngejarnya. Ada orang punya punya prinsip disampaikan kepada saya oleh adiknya sendiri abang saya katanya baru baru akan mau rukuk dan sujud, baru akan mau kenal Allah dan Rasulnya, baru akan pengajian kalau seandainya, seandainya sawitnya sudah 5000 hektar. Bagaimana kalau 4999 kamu mati? Jadi angan-angan kita terlalu panjang terhadap dunia membuat kita susah hidup di dunia ini. Maka kata para ulama, dunia ini jangan kita panjangkan angan-angan. Angan-angan dipendek-pendekkan aja. Disimpel-simpelkan dunia Allah berikan lebih banyak daripada angan-angan kita bahagia kita. Namun kita ingin panjang. Sebenarnya bagaimana kita mengatur hati, Pak? Seorang yang berbisnis, target dia keuntungan 50 miliar. Itu target dia. Dikejarnya keuntungan 50 miliar. Ternyata Allah berikan cuma 5 miliar. 5 miliar itu udah banyak apa belum? Banyak. Tapi dia tetap mengatakan, aduh sedikit sekali. Kenapa dia memandang 5 miliar sedikit sekali? Karena dia mentargetkan 50 miliar. Gak sesuai. Meleset ini bisnis. 5 miliar pak meleset bisnisnya pak. Keuntungan bersih 5 miliar meleset bisnisnya. Bayangkan. Sementara ada orang lain yang memandang 500 juta telah besar. Karena targetnya hanya 100 juta, ternyata 500 juta yang Allah berikan. Dunia pada dasarnya bagaimana kita mengatur menjadi hati kita. Maka mari kita pandai berhadapan dengan dunia. Kalau kita ingin panjang angan-angan, panjangkan angan-angan kita di akhirat, bukan di dunia dunia jalani seperti yang Allah atur. Usaha harus tetap dijalankan. Kunci-kunci, poin-poin usaha dan ikhtiar harus tetap dilakukan. Namun itu bukanlah tujuan. Lebih baik lagi manakala bisnis dunia itu kita niatkan ibadah di dalamnya. Bagaimana caranya? Kita buatkan 5% dari keuntungan bersih setiap bulan untuk dakwah. 10% untuk 10% keuntungan bersih setiap bulan untuk dakwah. Dapatlah kita keuntungan bersih setiap sebulan itu 9 juta. 9 persennya, 10 persennya berapa? 900 ribu. Masih ada untuk kita 8 juta 100 ribu. Masih banyak untuk kita. Untuk dakwah cuma 900 ribu. Dengan itu saja Allah pasti akan ribu kepada kita. Dan akan ada semangat baru dalam berbisnis yang tidak sama dengan kita kalau kita 100% semuanya untuk kita. Semoga berhasil menjadikan dunia ini hanya sarana dan tidak tujuan. Dan berhasil membuat dunia ini simple agar kita hidup di dunia ini enjoy. Dan mari kita berpatokan kepada Al-Quran dan berpatokan kepada hadis Nabi dalam segala urusan kita. Karena semuanya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tinggal sejauh mana kita mentadaburnya, sejauh mana kita memahaminya, dan sejauh mana kita mengamalkannya. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa taala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai menghambakan diri kepadanya. Kaya atau tidak kaya kita, itu Allah yang mengatur. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kita dan kita menjalankannya.